Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mau mempelajari agamanya. Untuk mau selalu mengoreksi dan memperbaiki keimanan kita yang demi Allah ini merupakan ciri-ciri kebaikan. Merupakan pertanda seseorang yang akan selalu mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia selalu berusaha mengoreksi keyakinan, ibadah dan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwan dan akhwat <clears throat> sekalian para pendengar Radio Roja. Hafidhukumullah. Pada pagi hari ini kita kembali mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya atas taufik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bertemu melalui radio yang kita cintai bersama ini bertemu membahas mengkaji satu pembahasan yang sangat penting, bahkan terpenting dalam Islam. Pembahasan yang mengkaji ilmu yang paling mulia dalam agama ini secara mutlak. Pembahasan yang harusnya menjadi perhatian utama, menjadi curahan kesungguhan yang paling besar bagi orang yang beriman yang mengharapkan kesempurnaan imannya dan kebaikan dalam agamanya yaitu mengenal dan memahami tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ilmu tentang ini adalah ilmu yang paling utama, <clears throat> ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling pertama kali untuk masuk dalam semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sehingga misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham dalam agamanya pemahaman dalam agama yang paling utama untuk termasuk di sini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau dengan kata lain mengenal tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hal yang seharusnya membuat kita bersyukur. Di antara sekian banyak orang yang tidak mendapatkan petunjuk untuk mengenal ilmu yang paling agung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk diberi kesempatan mempelajarinya. Yang dengan itu berarti peluang kita untuk memperbaiki iman, menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita seperti yang nanti kita akan bahas insya Allah keutamaan ilmu ini. Kesempatan untuk dan peluang untuk itu terbentang lebar di hadapan kita. Dan inilah hidayah yang seharusnya selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita-kita yang diberi kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para ulama salafus saleh, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka ayuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimakumullah para pendengar Radio Raja rahimakumullah. rahimakumullah. Alhamdulillah uh, para ulama menjelaskan eh, tentang kedudukan daripada ilmu tentang tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tentu saja kedudukannya saya sudah terangkan tadi sangat agung dalam Islam, sangat mulia dalam Islam, <clears throat> bahkan merupakan rukun yang penting dalam agama dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Para ulama menjelaskan <clears throat> bahwa tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan tiang penopang iman yang utama. Karena iman kepada Allah itu mencakup empat perkara. Pertama mengimani wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengimani rububiyah ya, meng mengimani sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat penciptaan, mengatur alam semesta, memberi manfaat dan mabarat, sifat memberikan rezeki, melindungi alam semesta ini artinya rububiyah. Kemudian yang ketiga mengimani uluhiyah ya. Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hak untuk diibadai, ditaati, ditunduki, ditakuti, dicintai adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang keempat adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan lain, para ulama menyebutkan istilah yang agak berbeda yang meskipun maknanya sama. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menyebutkan uh, kunci utama kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat adalah dengan memahami dan merealisasikan dua jenis tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhid yang pertama yang beliau istilahkan dengan tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi tauhid yang berhubungan dengan ilmu pemahaman yang bersumber dari khabar, berita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata al-i'tiqadi yang menyangkut keyakinan, keimanan dalam hati. Ini nah, yang diistilahkan juga dalam bentuk lain yaitu tauhidul ma'rifati wal isbat. Ini semua istilah-istilah yang artinya satu yang disebutkan oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami. Tauhid pengenalan dan penetapan yang berarti menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tauhid yang namanya tauhidul amali al-iradi tauhid yang berhubungan dengan amal perbuatan dan kehendak niat manusia. <clears throat> Tauhid yang berhubungan dengan kehendak dan niat manusia, yang ini berhubungan dengan uh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan manusia itu ibadah. Wajib untuk seseorang itu beribadah kepada Allah semata-mata, takut hanya kepadanya semata-mata, mencintai, tunduk, kemudian menyerahkan segala bentuk ibadah dan pendekatan diri hanya kepadanya, kepadanya semata-mata. Nah ini menggambarkan kepada kita bahwa kedudukan tauhid memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memang merupakan landasan Islam yang paling utama. Kalau ingin bangunan agama kita bisa tegak dengan sempurna, maka tentunya kita harus memperbaiki terlebih dahulu dan mengokohkan terlebih dahulu landasan atau pondasi agama kita. Dan inilah yang menjadi perhatian utama para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Inilah yang menjadikan istimewanya manhaj sunnah, manhaj salaf. Karena pemahaman ini selalu menitik beratkan perhatian kepada masalah-masalah akidah, apalagi masalah penting seperti mengenal tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim dalam satu ungkapan yang indah menyatakan hal ini dalam kitabnya <clears throat> apa ini Al-Fawaid tentang keutamaan mengokohkan asas agama agar nanti bangunan agama yang kita bangun di atasnya itu indah dan bertahan sebagai apa ini ini merupakan pertanda kokohnya keimanan seorang muslim dan tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai macam fitnah dan inilah kuncinya rahasianya mengapa para ulama para ulama salaf para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mulia sebelum kita, demikian kuat mereka memegang keimanan meskipun menghadapi cobaan-cobaan yang besar dalam agama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Man arada uluwa bunyanihi fa alayhi bi tawfiqi asasihi wa ihtamihi wa shiddati al ihtinai bihi." Fa inna uluwa al-bunyani ala qadri tawfiqi al-asasi wa ihkamihi. Barang siapa yang ingin meninggikan bangunannya, mempertinggi bangunannya, maka hendaknya dia mengokohkan terlebih dahulu landasan fondasi agamanya. Jadi barang siapa yang ingin mempertinggi bangunannya, hendaknya dia mengokohkan dan menguatkan terlebih dahulu fondasi bangunan tersebut dan memberikan perhatian padanya dibuat dengan bahan-bahan yang nomor satu yang paling utama, dibuat dengan rancangan yang paling baik, supaya nanti bangunan yang dibangun di atasnya pun kokoh dan kuat. Dihiasi apa saja akan bisa, karena landasannya telah baik. Kenapa demikian? Fa'inna uluwal bunyan. Karena ketinggian bangunan, mampunya kita meninggikan bangunan kita, tergantung dari kekuatan dan kekokohan fondasinya fal a'malu بنيان darajatu bunyanun wa asasuha al imanu wa mata kana al asasu wasifan amal al bunyanu wa atala alaihi maka amal-amal perbuatan manusia <clears throat> kemudian tingkatan-tingkatan manusia dalam Islam ibaratnya itu adalah merupakan bangunan adalah bangunan ibaratnya sebuah rumah atau hotel ataupun yang lainnya Sedangkan asasnya adalah iman. Amal-amal soleh manusia akan bernilai di hadapan Allah semakin tinggi jika diamalkan dengan landasan yang semakin baik, dengan iman yang semakin semakin sempurna. Demikian pula kedudukan-kedudukan hamba akan dicapai dan semakin tinggi kalau landasan agamanya benar. <clears throat> Jadi landasannya adalah iman, maka kalau fondasinya itu kuat dan kokoh, maka dengan mudah dia akan menopang dan apa ini <clears throat> dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang tinggi, amal-amal soleh yang banyak dan mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ini sekali lagi satu hal yang perlu diperhatikan sehingga para ulama mengatakan manhaj salaf itu memang benar-benar lebih mengutamakan kualitas amal daripada sekedar memperbanyaknya. Jadi mempelajari akidah, mempelajari memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang merupakan landasan agama. Ini berarti menunjukkan orang yang memberikan perhatian padanya dia ingin memperbaiki kualitas amalnya dan inilah sifatnya para ulama salaf. Perhatian utama para ulama salaf seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain. Dengan ilmu itu menjadikan amal yang meskipun sedikit berlipat ganda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dilandasi dengan iman yang kuat. Dalam hal ini para ulama membawakan contoh ucapan salah seorang tabi'in yang terkenal. Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli kaum muslimin yang lainnya mengungguli para sahabat yang lainnya dalam masalah keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau raih semua itu cuma dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Artinya beliau memiliki banyak amal-amalan. Tapi para sahabat yang lain juga banyak yang memiliki seperti itu. Tapi yang menjadikan beliau lebih teristimewa, lebih utama, bukan cuma amalan zahir tersebut, tapi kata beliau, walakin bishayin waqara fi qalbihi. Tetapi karena sesuatu keimanan yang kuat yang menancap kokoh dalam hati beliau. Inilah yang menjadikan nilainya, nilai ibadah yang beliau lakukan meskipun kecil besar nilainya, apalagi kalau ibadahnya besar, apalagi kalau ibadahnya besar. Nah, oleh karena itu, ilmu tentang yang berhubungan dengan masalah akidah, yang dengan ini akan memperbaiki keikhlasan manusia, membuat dia mengamalkan ibadah itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ini yang harusnya diutamakan. Karena inilah yang akan Allah uji pada diri manusia. Inilah yang Allah akan perhitungkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya. Jadi yang diuji adalah kualitas amalannya. Yang paling ikhlas, kita sudah tahu artinya ahsan di sini, yang paling bagus ini adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya yang diuji, tapi yang paling bagus amalannya. Oleh karena itu keikhlasan yang jelas-jelas landasan utamanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin besar orang yang memiliki ikhlas ini karena semakin sempurna dia memahami tauhid ini dengan baik, jelas akan menjadikan amal soleh yang diperbuatnya semakin tinggi juga nilainya. Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang digelari Amirul Mukminin fil Hadis, amirnya atau pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan rubba amalin qalilin rubba amalin tu tu'azimuhu niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niat berapa banyak amal-amal yang kecil yang sedikit menjadi besar nilainya karena niatnya yang baik dan berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil niatnya eh, kecil nilainya karena niatnya yang yang tidak maksimal pula. Jadi kedudukan landasan Islam ini sangat perlu. Pertama untuk menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk menjadikan amal kita semakin besar nilainya. Yang dengan itu kita bisa mengharapkan keselamatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan dari ucapan Ibnu Qayyim, "Fa in ta'addama syai'un minal bunyani sahula tadarukuhu." kalaupun nanti apa ini bangunan yang dibangun di atas landasan yang kokoh, kalaupun nanti ada kerusakan, <clears throat> ada yang rusak sedikit mungkin uh, ditimpa sesuatu yang menjadikannya sedikit rusak atau cacat, maka akan mudah diperbaiki karena landasannya yang sudah benar. Tinggal diperbaiki, tinggal disempurnakan dan di semakin ditinggikan kalau ingin diperbaiki. Fa'idha kana al-asasu ghairu lam yartafi al-bunyan wa lam yathbut fa idza tahaddama shay'un min al-atasi tafat al-bunyanu aw kat Adapun sebaliknya kalau landasannya tidak kokoh, tidak kuat, maka jelas bangunannya tidak akan bisa didirikan dengan tinggi dan tidak kokoh. Dan jika ada sesuatu yang mengguncangnya, yang menghancurkannya, ada gempa atau yang lainnya, maka dia akan langsung runtuh dari dasarnya, akan ambruk secara keseluruhan. Atau kalaupun rusak, dia akan rusak dengan kerusakan yang sangat parah. Maka ini jelas akibat dari bangunan agama yang tidak dibangun dengan landasan yang kuat. Maka oleh karena itulah jelas di sini orang yang mengenal agama, orang yang ingin menyempurnakan keimanannya, tentu dia akan memperhatikan masalah ini. Ibnu Qayyim menyebutkan ini dengan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 109, "Afaman askata bunyanahu ala taqwa Allah wa ridwanin khairun amman askata bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Apakah orang yang askata menjadikan landasan fondasi bangunannya di atas takwa kepada Allah dan mencari keredoannya lebih baik dari orang-orang yang menjadikan landasan bangunannya berdiri di atas tepi jurang kehancuran yang kemudian menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah <clears throat> Ini perumpamaan bangunan agama yang dibangun dengan tidak mengenal akidah yang benar. Oleh karena itu, ayuhal ikhwatu fillah, bersyukurlah kepada Allah dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Karena antum dipilih sebagai orang-orang yang mengenal manhaj salaf yang dengan ini kesempatan untuk memperbaiki masalah-masalah yang menjadi dasar agama kita yang dengannya insya Allah terjamin waktu kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang benar yang dengan itu kita akan diterima dan dimudahkan pengampunannya ini peluang besar untuk mendapatkan hal itu sangat-sangat terbuka bagi kita Makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat yang waktu itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali seseorang yang datang menghadap Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat, selamat dari berbagai penyimpangan, syubhat maupun syahwat, selamat dari berbagai hal-hal yang merusak akidah, itu namanya hati yang selamat. Tidak mungkin selamat seseorang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat kalau dia tidak mengisi hatinya dengan cara-cara beriman yang benar. Apalagi iman terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal keimanan dan hal-hal yang menyempurnakan keimanan dengan baik. Lebih-lebih lagi orang yang salah paham dalam mempelajari masalah akidah tidak mempelajarinya berdasarkan petunjuk para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Bagaimana nasibnya mereka ketika menghadap Allah? Bukan cuma datang membawa hati yang tidak selamat, bahkan mereka membawa hati yang rusak. Bukankah ini satu hal yang menjadikan kita harusnya semakin bersyukur? Harusnya semakin bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah menangis di hadapannya agar kita ditetapkan di atas hidayah yang agung ini agar kita diberikan keistiqomahan untuk selalu semangat menuntut ilmu, memperbaiki diri, menyempurnakan keimanan kita. Ini satu hal yang harusnya menjadi renungan bagi kita semua. Maka, ayuhal <clears throat> ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, para kaum muslimin, para pendengar Radio Raja rahimakumullah, begitu agungnya ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim tadi merupakan landasan agama yang dengan menguatkannya berarti bangunan agama kita pun akan diharapkan kebaikannya dan mudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita mengetahui hakikat daripada manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala yang nanti saya akan terangkan beberapa keutamaan di antaranya yang semakin menunjukkan kemuliaan dan keagungan ilmu ini. Yang paling utama di antaranya adalah berhubungan dengan diri kita sendiri. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Allah berfirman, la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum Ula ikahumul fasikun. <clears throat> Dan janganlah kalian, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa, lalai, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ula ikahumul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak agamanya. Ini ayat yang mulia mengharuskan kita untuk merenungkan maknanya yang sangat dalam. Semua permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan diri kita, malas beribadah, kurang perhatian untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kemudian, lalai dari mengingat kebaikan untuk diri kita, kita sendiri, tidak mengingat tujuan hidup kita, tidak memperhatikan keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat, akibatnya adalah apa ini merupakan akibat dari apa yang disebutkan dalam ayat ini. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, lalai dari mengingat Allah, yang paling utama lalai dari mengingat Allah adalah tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Akibatnya adalah Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri apa artinya orang yang lupa kepada dirinya sendiri? Dia akan lupa kepada tujuan hidupnya. Dia akan lupa dan tidak mengetahui hakikat kebaikan untuk dirinya sendiri. Melupakan jalan hidup yang benar, merupakan cara untuk melupakan cara untuk menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Lupa kebaikannya, lalai dirinya. Jadi sebab utama yang menjadikan manusia lalai untuk beramal soleh, untuk mempersiapkan dirinya apa ini menghadapi hari perhitungan di hari kemudian nanti lupa kepada hal-hal yang bisa menyempurnakan dan menyelamatkan dirinya nanti di akhirat adalah karena tidak mengenal Allah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Perhatikan ayat yang semakna dengan ini dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 Allah berfirman, "Wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dari mengenal Allah. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya dan jadilah keadaannya itu furuto, melampaui batas dan rusak. Jadi, perhatikan. Kalau kita merasa diri kita saat ini kurang, lalai, sering lalai dari mengingat Allah. Kalau kita merasa diri selalu lupa dan terlalu cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat, tidak begitu tertarik mengejar kenikmatan yang Allah janjikan di akhirat nanti, maka tidak lain sebabnya adalah karena kita tidak mengenal Allah dengan baik di dunia ini. Wa man kana billahi jahilan fahuwa lima Orang yang tidak mengenal Allah maka dia nanti lebih tidak mengenal lagi selain di, selain Allah apalagi dirinya sendiri. Dia paling akan lupa kepada dirinya sendiri. Ini merupakan kenyataan yang harus dipahami. Karena merupakan fitrah manusia adalah mengenal penciptanya yang paling berhak untuk dikenalnya. Kalau ini tidak dikenalnya maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dirinya, tujuan hidupnya, keselamatan dirinya akan dilupakannya. Maka subhanallah sangat agung ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini sangat tinggi kedudukannya dalam Islam sekali lagi. Menjawab berbagai macam permasalahan-permasalahan. Dan nanti insya Allah untuk pengajian-pengajian berikutnya saya akan insya Allah membawakan beberapa contoh dari cara kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan keterangan dari para ulama ahlu sunnah yang nanti kita akan dapati ternyata buah yang dihasilkan dari mengenal nama-nama Allah yang mulia itu sangat agung sekali. Bahkan tingkatan-tingkatan yang utama dalam Islam tidak akan kita capai kalau tidak kita mengenal ilmu yang mulia ini. Contoh misalnya yang uh, eh, secara ringkas saja. Kita tahu tingkatan yang paling utama dalam Islam seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis Jibril. Yaitu al-ihsan, Tingkatan eh, Islam yang benar adalah pertama Islam, iman, dan ihsan. Islam itu berhubungan dengan rukun-rukun Islam, yaitu Islam secara zahir, kemudian iman, berhubungan dengan iman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Kemudian ihsan ini tingkatan tertinggi yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya ini beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Merasakan langsung pengawasan darinya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia maha melihatnya. Ini kita merasa waktu ibadah kita merasakan merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat muraqabatullah. Merasakan penglihatan dan pengawasan dari Allah. Nah, tingkatan yang agung ini adalah merupakan buah yang utama dari memahami satu nama Allah saja, apalagi nama-nama yang lainnya, yaitu namanya Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Ini merupakan buah utama daripada memahami nama-nama nama Allah tersebut. Ini baru satu namanya Allah. Bagaimana kalau kita mengenal nama yang lainnya? Berapa banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dalam Islam? Jadi subhanallah wajar kalau para ulama mengatakan bahwa ilmu ini merupakan ilmu yang paling utama secara mutlak. Oleh karena itu, sekali lagi sangat rugi dan sangat jauh dari keselamatan orang yang tidak diberi kesempatan untuk mempelajari akidah yang mulia ini dan ini semua mengharuskan kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk bisa memahami ilmu ini dengan sebaik-baiknya karena itu merupakan sumber atau kunci yang membuka kebaikan-kebaikan untuk untuk diri kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemerhati radio Roja rahimakumullah wa hafizakum li fi ini eh, untuk melengkapi keterangan atau mukadimah tentang masalah ini. Saya akan bawakan sedikit di sini keterangan para ulama berhubungan dengan pentingnya dan agungnya keutamaan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ini tentu semakin memotivasi kita untuk untuk bisa semakin semangat mempelajari ilmu ini karena ilmu ini kedudukannya sangat tinggi dalam agama. Ya, ada beberapa poin yang akan saya sebutkan sebagai uh, contoh atau gambaran dalam masalah ini. Pertama, memahami tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling agung dan paling utama secara mutlak karena berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini dengan kaidah yang insya Allah kaidah ini kita kenal dan bisa diterima oleh akal manusia ya. Yaitu apa? Beliau mengatakan syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Keutamaan satu ilmu, pengetahuan, apa saja pengetahuan tersebut, kalau kita ingin tahu keutamaan dan kemuliaannya, maka keutamaan ilmu ini mengikuti atau ditinjau dari maklumi objek yang dipelajarinya. Jadi caranya untuk mengetahui kemuliaan satu ilmu, kalau kita ingin belajar satu ilmu tertentu, baik ilmu dunia apalagi ilmu agama, lihatlah apa yang dipelajari dalam pembahasan ilmu tersebut. Apa yang dipelajari, kemudian objeknya ini bagaimana manfaatnya, dalam memberikan kebaikan bagi manusia, memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin misalnya. Dari situlah kita bisa nilai manfaat ilmu tersebut. Maka karena ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan langsung dengan Allah zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna, dan kita yakin semua tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia dan lebih utama, lebih sempurna melebihi Allah Subhanahu wa taala maka berarti ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Bahkan ilmu inilah yang paling bermanfaat bagi manusia untuk kebaikan mereka, untuk kesempurnaan dan keselamatan hidup mereka. <coughs> Jadi dari semua segi kalau ditinjau dari ilmu ini maka dia adalah merupakan ilmu yang paling mulia dan paling utama. Nah. Kemudian berikutnya, ya saya ringkas supaya nanti ada waktu tanya jawab ya. Nah. Keutamaan ilmu tentang nama-nama apa ini tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya pintu untuk bisa mencapai yang namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata ma'rifatullah mungkin sering kita dengar. Disebutkan oleh sebagian ahlul bid'ah. Yang mereka artikan dengan pengertian yang ngawur. Mereka artikan ma'rifatullah itu adalah e, mengenal Allah menurut alam mereka. Bertemu dengan Allah dalam mimpi atau mendapatkan bisikan-bisikan tertentu, ajaran-ajaran tertentu. Itu semua kebohongan kebohongan yang seperti ini tidak dibenarkan dalam agama. Ma'rifatullah yang benar mengenal Allah yang benar adalah mengenal Allah sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada hambanya. Dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tidak pernah belajar Al-Quran, tidak paham tafsirnya, tidak pernah meneliti nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, tidak paham hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, maka orang ini adalah yang paling jauh dari mengenal Allah. Meskipun dia mengaku kalau dia pernah mimpi bertemu Allah yang ditemuinya itu adalah syaitan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan diri kepada hambanya adalah jelas melalui kitabnya yang dijadikannya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan melalui petunjuk nabi sallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yakin semua bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, Inilah a'rafukum billah Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian, kata Nabi SAW. Apakah Nabi SAW mengenal Allah lewat apa ini cara-cara yang dilakukan oleh mereka? Jelas tidak. Beliau mengenal Allah melalui apa yang Allah perkenalkan dirinya, melalui wahyu yang disampaikan kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'rifatullah yang benar hanya akan dicapai melalui memahami tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nah, ma'rifatullah ini sudah kita ketahui merupakan kunci utama untuk bisa meraih mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Jadi namanya cinta kepada Allah tidak akan mungkin dicapai kalau orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Oleh karena itu, orang-orang yang salah paham dalam memahami ma'rifatullah tadi, kita tahu cinta mereka ngawur terhadap Allah. Orang-orang ahli tahu kalau menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala sangat mengerikan. Baca dalam buku-buku mereka. Mereka itu menggambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti cintanya manusia kepada misalnya laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya cinta dengan nafsu. Sangat mengerikan kalau antum membaca keterangan orang-orang sufi sewaktu mengungkapkan tentang Allah itu sangat mengerikan karena memang makrifatullah mereka sudah tersesat dari awal. Sudah keliru dari awal. Maka kecintaan yang benar kepada Allah yang merupakan landasan sempurnanya ibadah manusia tidak mungkin dicapai kalau orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam ucapannya yang terkenal, "Man Allah asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna, maka dia pasti akan mencintainya. Pasti akan mencintainya. Dari sini saja sudah kita ketahui, tidak mungkin orang-orang yang tidak mempelajari akidah asma wa sifat dengan benar akan bisa mencapai kecintaan kepada Allah yang sebenarnya yang kemudian bisa menyempurnakan ibadah mereka. Maka perhatikanlah wahai ahlu sunnah. Perhatikanlah wahai orang-orang yang diberikan taufik untuk mengikuti manhaj salaf. Bahwa jangan pernah tertipu kalau melihat orang-orang yang menampakkan dirinya seolah-olah ibadahnya khusyuk, seolah-olah ibadahnya <coughs> konsentrasi. Padahal dia tidak pernah mengenal akidah asma wa Tidak mungkin dia bisa mencapai ibadah yang sempurna. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Allah akan bisa mencintainya? Yang kemudian orang yang tidak mencintai Allah tidak akan mungkin bisa beribadah dengan benar kepadanya. Sudah kita ketahui, landasan utama ibadah adalah takut, harap, dan cinta. Ketakutan, pengharapan, dan cinta. Yang ini tidak akan mungkin terwujud pada diri orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Makanya orang Arab mengatakan, Man jahila syai'an, adahu Barang siapa yang <clears throat> tidak mengenal sesuatu, maka dia akan memusuhinya, tidak akan mungkin mencintainya. Ini sama dengan pepatahnya orang Indonesia yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Siapa yang tidak mengenal Allah tidak akan mungkin dia bisa mencintainya. Orang yang tidak mengenal saja tidak akan mencintainya, apalagi orang yang salah dalam dalam mengenalnya. Menempuh cara yang salah dalam ma'rifatullah maka akan semakin jauh dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan yang sebenarnya kepadanya. Oleh karena itu, orang-orang yang salah paham dalam masalah ini perhatikan dengan baik. Tidak akan mungkin ibadah mereka bisa sempurna. <clears throat> Bahkan jauhnya kebenaran ibadah mereka, apa ini kesempurnaan ibadah mereka, jauhnya <clears throat> ibadah yang mereka lakukan dari kebenaran, atau kerusakan yang ada pada diri mereka, itu semakin besar dengan semakin jauhnya penyimpangan mereka dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dan berpalingnya mereka dari petunjuk para ulama salaf dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu hal yang harusnya menjadikan kita merenung dan mensyukuri betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kepada kita. Kemudian poin berikutnya <coughs> poin berikutnya uh, <coughs> yang berhubungan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakutan kepadanya secara sempurna itu hanya bisa dicapai dengan ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar seperti yang saya jelaskan tadi melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini juga ma'ruf penjelasannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Perhatikan di sini disebutkan pembatasan ya. Tidak akan mungkin mencapai takut kepada Allah selain orang yang mengenalnya, orang-orang yang berilmu tentang Allah. Yang dibatasi. Jadi yang namanya takut kepada Allah, takwa kepada Allah tidak mungkin mustahil dicapai kalau seseorang tidak mengenal Allah. Maka pintu utama untuk bisa mencapai takut dan takwa kepada Allah adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid, memahami ilmu tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengan cara yang benar. Ibnu Katsir rahimahullah taala sewaktu menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya beliau mengatakan, "Innama ay innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama'ul 'arifuna bihi." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang sebenarnya ketakutan yang sebenarnya adalah al ulamaul arifu nabi orang-orang yang memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar-benar memahami ilmu tentang tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kenapa demikian li'annahu kullama kanati kullama kanatil ma'rifatu lil alimil qadir al-man'ut bi sifatil bi sifatil kamal wal asma'il husna كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل kanatil khasyatu aksar. Karena semakin seseorang itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, semakin pengetahuan dan pengenalan orang tersebut kepada Allah dan sifat-sifatnya serta nama-namanya semakin sempurna dan semakin besar, maka ketakutan dan ketakwaan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin semakin sempurna dan semakin besar pula. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata semua kebaikan-kebaikan dalam agama tidak akan mungkin kita capai dalam Eh, bagi diri kita kecuali dengan mengenal ilmu yang mulia ini. Satu keutamaan lagi untuk tambahan, <coughs> karena ini besar dan agung. Keutamaan yang yang berikutnya, yang keempat, yaitu memahami tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kemuliaan dan keutamaan tertinggi, kenikmatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Hanya orang-orang yang mengenal tauhid ini yang bisa mencapainya. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, eh, riwayat Imam, Imam Muslim dari sahabat yang bernama Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu <coughs> bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dakhala ahlul jannati jannata, qala Allah azza wa jalla." ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk sorga. Allah berfirman, Hal turiduna syai'an azidukum? Wahai penduduk sorga, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Waktu itu penduduk sorga mengatakan, Alam tubayyid wujuhana wa jannata watunjina tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab neraka? Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi dirinya yang maha mulia, menutupi wajahnya yang maha mulia, maka pada waktu itu penghuni sorga, penduduk sorga tidak pernah mendapatkan, merasakan satu kenikmatan yang lebih mereka cintai, yang lebih besar daripada kenikmatan yang mereka rasakan ketika memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surat Yunus ayat 26, لِلَّذِينَ ahsanul husna wa Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi, dia akan mendapatkan al-husna yaitu sorga dan dia ada tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang mulia eh, hadis yang agung ini menunjukkan ayat dan hadis yang agung ini menunjukkan bahwa kenikmatan tertinggi di akhirat nanti adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang melebihi semua kenikmatan yang ada di sorga. Bahkan penduduk sorga setelah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lalai semua terhadap kenikmatan yang ada di sorga. Jadi subhanallah ini kenikmatan yang besar. Ternyata kenikmatan yang besar ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya hanya dicapai oleh orang-orang yang merasakan nikmatnya mengenal Allah dan beriman dengan benar kepadanya sewaktu di dunia yaitu orang-orang yang mengenal dengan baik dengan baik tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia. Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini <clears throat> berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau yang sangat terkenal. Kalau kita sering dengar uh, doa yang dibaca oleh para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dalam dalam kunut witir waktu salat taraweh, doa ini sering dibaca oleh mereka. Hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasai, kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya, Ibnu Hibban dan yang lainnya dan disahkan oleh Ibnu Hibban, oleh Al-Hakim, Az-Zahabi, Syaikh al dan yang lainnya. Jadi hadis ini hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam sebuah doa yang panjang diantaranya wa as'aluka lidzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik bi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah Ya Allah aku meminta kepadamu kelezatan kenikmatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan untuk bertemu denganmu sewaktu di dunia fi ghairi dharra'a mudirratin tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan juga tanpa ada fitnah yang menyesatkan, kerusakan yang menyesatkan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Ighathatul Lahfan bahwa <clears throat> doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan keterkaitan antara memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan kerinduan bertemunya di, bertemu dengannya di dunia. Artinya orang yang akan bisa meraih kenikmatan tertinggi tersebut di akhirat nanti hanyalah orang-orang yang memiliki perasaan ini sewaktu di dunia itu rindu untuk bertemu Allah dan beliau mengatakan asyauq ila liqa'illah kerinduan bertemu Allah di dunia adalah merupakan buah yang paling utama dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan uh, mempelajari tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah sampai kenikmatan tertinggi di akhirat tidak hanya dicapai oleh mereka-mereka ini. Maka ini merupakan keutamaan yang agung yang tidak akan sempurna keimanan seseorang kalau dia tidak mempelajarinya dan tidak mengenalnya dengan baik. Oleh karena itulah kita senantiasa meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keteguhan iman dan istiqamah di atas semangat talabul ilmi menuntut ilmu apalagi ilmu yang mulia ini untuk untuk tidak dimudahkan mempelajari ilmu ini dengan sebaik-baiknya dan kita dimudahkan untuk kesempatan-kesempatan berikutnya kita bertemu lagi untuk mengulas pembahasan tentang ilmu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini lebih dalam lagi dengan memohon petunjuk, pertolongan dan kekuatan darinya. Demikianlah ayuhal ikhwatu fillah, ikhwan dan akhwat <clears throat> para pendengar Radio Roja. A'azzakumullah apa yang dapat kami sampaikan sebagai mukaddimah dari pembahasan atau silsilah ya kajian tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan kebaikan dari kajian yang kita adakan hari ini dan hari-hari selanjutnya Insya Allah. <clears throat> Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan taufiknya kepada kita semua untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya dan meraih keutamaan-keutamaan yang agung dalam <clears throat> yang dijanjikannya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh <clears throat> di dunia ini. Maka demikianlah minta maaf atas segala kekurangannya. Ada waktu mungkin untuk tanya jawab sedikit. Sallallahu wasallam mubarak ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang disampaikan oleh Al ustadz Abdullah Taslim Hafirullah kami ucapkan terima kasih Ustaz dan berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya kepada beliau secara langsung di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kita di dalam mukadimah untuk memahami tauhid asma wa sifat ini. Kita akan angkat yang pertama dari penelpon di pagi hari ini. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari mana? Dari Aziz di Jakarta. Nah, silakan Akhi Aziz. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, saya baru mengenal sunnah ini belum lama, jadi ilmu tentang mengenal Allah ini masih sangat-sangat kurang. Saya masih bingung Ustadz bedanya akidah sama tauhid itu apa ya? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Perbedaan antara tauhid dan akidah. Kalau kita bicara mengenai akidah, itu pembahasannya lebih luas. Pembahasannya lebih luas karena kalau kita katakan akidah itu diambil dari kata-kata Apa daya akidu artinya sesuatu yang mengikat, mengikat hati manusia maka dia berhubungan dengan keyakinan dan keimanan. <clears throat> Waktu kita bahas masalah-masalah akidah, kita akan juga membicarakan mengenai masalah yang berhubungan dengan rukun-rukun iman secara keseluruhan. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. <clears throat> Jadi berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas misalnya tentang sorga dan neraka, tentang jembatan di permukaan neraka jahanam berhubungan dengan telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang berhubungan dengan tanda-tanda hari kiamat ini semua akan dibahas dalam permasalahan-masalahan yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan. Adapun kalau tauhid, <clears throat> tauhid itu kalau ditelakan, dimutlakan itu dia lebih terkhusus pada hal-hal yang berhubungan dengan iman kepada Allah. Makanya para ulama membagi tauhid misalnya menjadi tiga. Pertama tauhid <clears throat> rububiyah yang berhubungan dengan uh, mentauhidkan ya tauhid secara bahasa artinya mengesahkan ya mengkhususkan ya menjadikan satu menunggalkan gitu ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, memberikan rezeki, melindungi dan mengatur alam semesta dan semua perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan manusia dalam artian ibadah hanya kepada Allah semata-mata, ketundukan, ketakutan, kecintaan yang <clears throat> murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, menyembeli kemudian bernadar dan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan Allah, mengkhususkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha sempurna. Dalam artian kita menetapkan nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut dan harus juga disertai dengan tidak menyerupakannya dengan makhluk <clears throat> dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan. Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah <clears throat> mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, kemudian tidak menanyakan bagaimananya, juga tanpa menyelewengkan artinya, tahrif, dan tanpa menolak, tanpa menolak nama-nama, nama-nama dan sifat-sifat tersebut. <clears throat> nah inilah Uh, perbedaan antara tauhid dan masalah akidah enam. Baik, jazakallah khairan jawaban Ustaz dan berikut kami angkat dari penelpon yang kedua ada Pak Zainal Abidin di Citeure Bogor. Silakan Pak Zainal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak. Saya mau nanya ini masalah sifat ya, dah, sifat Allah. Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa sifat Allah itu hanya 20 seperti kajian sifat 20. Sedangkan sifat Allah itu kan ada 99. Jazakallahu kelahiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, orang yang membatasi sifat Allah menjadi 20 jelas merupakan kekeliruan dan penyimpangan dari manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman yang benar. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Dan setiap nama sudah kita ketahui mengandung sifat-sifat yang mulia. <clears throat> Sehingga kalau kita katakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, maka demikian pula sifat-sifatnya. Banyak sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan kepada kita karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Maha mulia. uh, <clears throat> tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim yang 99 ini sudah kita ketahui bukan merupakan pembatasan Allah ber, apa ini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Inna Lillahi tis'atan wa tis'ina isman man Ahtoha dakhalal jannah barang siapa sungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa yang menghafalnya menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga <clears throat> Para ulama mengatakan ini bukan menunjukkan pembatasan. Karena di sini Nabi mengatakan Allah memiliki 99 nama yang keutamaannya barang siapa yang menghafalnya atau menghitungnya dia akan masuk ke dalam sorga. Seperti orang mengatakan misalnya, <clears throat> contohnya dalam ucapan manusia orang yang mengatakan saya memiliki uang 50 ribu untuk membeli buku. Ini jelas tidak menunjukkan bahwasanya orang ini hanya punya uang 50 ribu. Karena uang yang 50 ribu ini diterangkan sifatnya yaitu untuk membeli buku, tidak menafikan adanya uang-uang lain yang dimilikinya untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Bukti bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas adalah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan para ulama yang lainnya. <clears throat> Dalam sebuah doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang panjang di antaranya beliau mengatakan, "Wa as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki. Yang kamu namakan dirimu dengannya, <clears throat> atau yang kamu turunkan dalam kitabmu, atau yang kamu ajarkan salah seorang kepada salah seorang dari makhlukmu, awis ta'asar tabihi fil ilmi indak, atau yang kamu simpan, yang kamu sembunyikan, kamu khususkan pada ilmu goib yang ada di sisimu. Nah doa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih ini, Nabi SAW menyebutkan dalam doa ini bahwa ada nama-nama Allah yang Allah khusus. Apa ini Allah uh, sembunyikan pada ilmu gaib yang ada di sisinya dan tidak diajarkannya kepada salah seorang pun dari makhluknya. Oleh karena itu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak terbatas dan Nabi SAW sendiri pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim La uksi sana'an alaik. Anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi puji-pujian bagi dirimu. Karena engkau sesuai dengan apa yang kamu puji bagi dirimu sendiri. Ini Nabi sendiri mengatakan tidak terbatas puji-pujian bagi Allah. Menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan baginya tidak bisa tidak bisa dibatasi. Bahkan nanti pada hari kiamat, hadis Bukhari Muslim menunjukkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan <clears throat> meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala di situ Nabi mengatakan fa'alhamani minal mahamidi ma la uhsinuhal an. Pada waktu itu Allah mengilhamkan kepadaku pujian-pujian sanjungan-sanjungan kepadanya yang sekarang aku tidak ingat. Jadi ada pujian-pujian yang Nabi SAW sendiri baru mengetahuinya setelah di akhirat nanti yang ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu tidak terbatas dan cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui Uh, semua itu. Nah. Taib, kalah heran jawaban Ustaz. Dan berikut dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz, bagaimanakah sebenarnya kedudukan di dalam mempelajari ilmu Tauhid Asma wa Sifat ini? Karena ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwasannya perlu adanya pembelajaran terlebih dahulu Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dan tingkat kesulitan yang dialami ketika mempelajari Tauhid Asma wa Sifat ini. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya, uh, sebenarnya kalau dibilang ini sulit, itu sulitnya karena mungkin ada beberapa kaidah-kaidah yang memang membutuhkan penjelasan penjelasan tersendiri dalam masalah ini. Nah. Uh, sehingga bisa dipahami dengan baik. Wa inna sebenarnya kita tahu masalah tauhid adalah masalah yang paling penting dalam agama, maka tidak mungkin akan sesulit itu. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma sifat adalah pelajaran yang sangat mudah karena apakah kita akan mengatakan bahwa mengenal Allah itu adalah pembahasan yang paling sulit dalam agama? Jelas ini sangka buruk kepada Allah. Bagaimana mungkin ilmu yang paling mulia ini Allah jadikan paling sulit dalam agama. Maka e, kalau kita pelajari secara sederhana kaidah-kaidah umum yang dengan itu tertunaikan kewajiban seorang muslim untuk mengenal masalah ini seperti meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakannya, tidak boleh menolak, tidak boleh menyelewengkan artinya ini kan mudah sekali dipahami. Dan inilah yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban yang dengannya tertunaikan <clears throat> eh, perkara yang paling wajib dalam agama kita. <clears throat> Adapun dalam sebagian kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, itu kan cuma mungkin sulitnya karena kita paham kaidahnya yang kurang paham bahasa Arab dengan baik, sehingga kita merasa sulit. Padahal kalau kita pahami sebenarnya tidak ada yang sulit. Ya. Apalagi waktu nanti berhubungan dengan membantah ahlul bid'ah, karena membantah ahlul bid'ah di situ ada perdebatan, ini memang yang sulit. Tapi kalau untuk memahami tauhid ini sendiri tidak ada yang sulit karena ini merupakan fitrahnya manusia sesuai dengan fitrah manusia pembahasan yang paling penting dalam agama yang paling jelas juga dalam agama tidak mungkin Allah menjadikannya sebagai sesuatu yang yang sulitnya. e, eh, pertanyaan terakhir kemudian tampaknya kita angkat dari pesan singkat saja. Ya. Nah, ya, dari Abu Dimas di Medan yang bertanya, Ustadz bagaimanakah dengan orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana dan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Demikian Ustaz. Ya, ini jelas merupakan persangkaan yang sangat keji, persangkaan yang sangat buruk, merupakan e, mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak layak baginya oleh karena itu sudah kita ketahui sifat seperti ini diingkari oleh para ulama, diingkari oleh para imam mazhab yang empat, bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya kufur orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci untuk dikatakan berada di mana-mana, di tempat-tempat yang kotor, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci, tidak seperti makhluk yang yang penuh dengan sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa dia maha tinggi dan bertempat di atas arsy, berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy-nya. Maka ayat-ayat seperti ini dalam Al-Qur'an banyak sekali dan juga sifat-sifat yang <clears throat> keterangan-keterangan yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit seperti dalam surat Al-Mulk amintum man fis sama apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit <clears throat> artinya di atas langit di atas arsy kemudian hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam saya dalam hadis riwayat Muslim waktu Nabi bertanya kepada <clears throat> seorang uh, budak uh, eh, aina Allah di manakah Allah kemudian menjawab Allah fis sama maka Nabi SAW bersabda, A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia karena dia adalah seorang yang beriman. Di sini Nabi SAW menjadikan dalil keimanannya adalah dengan dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Maka keyakinan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana ini adalah salah paham dan keyakinan yang rusak tidak memahami firman Allah Subhanahu wa taala wa ma'akum aina kuntum dan dia berapa ini bersama kamu dimanapun kamu berada. Kata-kata bersama dalam dalam bahasa saja tidak menunjukkan arti uh, bersama dalam artian berdekatan zat ini jelas menyimpang dari bahasa. Kata-kata bersama secara bahasa saja tidak menunjukkan seperti itu. Kalau kita orang misalnya mengatakan, waktu khutbah id kemarin, sholat idul fitri. Penceramah banyak yang mengatakan, pada hari ini kaum muslimin bersama-sama melaksanakan sholat id. Pertanyaannya, apakah seluruh kaum muslimin berada di satu lapangan? Atau lapangan yang berbeda-beda di setiap negeri, di setiap daerah? Jawabannya berbeda-beda, tapi dikatakan bersama. Karena bersamaan dalam hal waktunya. Jadi kata-kata bersama itu tidak menunjukkan arti satu tempat bergabung atau berdekatan zatnya. <clears throat> Dan orang Arab sudah kita ketahui yang dicontohkan oleh para ulama, mereka mengatakan orang Arab mengatakan e, kami senantiasa melakukan perjalanan dan rembulan bersama kami. Padahal rembulannya tidak turun ke dunia, sinarnya saja yang bersama mereka. Dan bahasa seperti ini dikenal dalam kalangan bahasa Arab. Maka arti daripada bersama yang disebutkan dalam ayat tadi adalah kebersamaan dalam pengawasan Allah, penglihatannya, bersamaan dalam <clears throat> hal-hal yang berhubungan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kepada manusia. Allah bersama ilmunya, pengawasannya, penglihatannya. Inilah arti bersama dalam ayat tadi. Karena dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia adalah maha tinggi dan ada di atas makhluknya dan ini merupakan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai-sampai Imam az menulis kitabnya uh, Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar <clears throat> untuk menjelaskan kesepakatan ahlu sunnah yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas ars dan tidak tidak e, bersatu dengan makhluknya atau tidak ada di di semua tempat yang ada di dunia ini. Nam. Jazakallah khairan jawabannya dan ini merupakan pertanyaan terakhir untuk pertemuan di pagi hari ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas waktu dan kesempatan yang uh, Ustaz luangkan di pagi hari ini dan mungkin ada kesimpulan atau penutup terakhir bagi kajian kita silahkan Ustaz. Ya, kesimpulannya maka uh, himbauan kepada kita semua yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam ini apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Untuk hendaknya senantiasa kita <clears throat> pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan tetap istiqomah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di atas semangat mempelajari petunjuknya, mempelajari Islam apalagi masalah-masalah akidah, kemudian berusahalah kita untuk membenahi masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan ini dengan belajar sebaik-baiknya agar permasalahan-permasalahan yang merupakan landasan agama kita ini bisa bisa baik sehingga menjadikan nilai ibadah yang kita laksanakan juga akan maksimal mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah.